tentang tauhid, keutamaan tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan rasul yang itu merupakan awalan wa akhiran yang pertama dan terakhir yang kita masuki yang kita akan lewati pertama sebagai kita muslim sehingga amalan-amalan kita itu berguna dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita dan juga yang terakhir ketika kita meninggalkan dunia ini harus dengan dengan tauhid. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah pernyataan nah para tauhid dia masuk surga. Nah, sekarang bab yang kedua ini menghasung kita betapa mulianya tauhid itu menambah kecintaan kita kepada tauhid yang sudah kita kenal dengan tiga bagiannya itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, mom yang bab yang kedua ini membangkitkan semangat kita dan antusias kita untuk betul-betul membersihkan tauhid dengan semua konsekuensi-konsekuensi tauhid itu dan betul-betul menjadi kita berusaha untuk menjaga tauhid tersebut ditumbuh suburkan dikokohkan, dikuatkan dan dibersihkan dari semua yang bisa merusak merusaknya. Lihat dengar kata beliau, bab manfaat nabab fadl tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan hal-hal yang bisa menghapuskan dosa. Wa qala Allah Ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dalam hal ini maksudnya adalah kesyirikan. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Mereka yang beriman, mereka yang bertauhid dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan tauhid, dengan kesyirikan, tidak mencampur ketauhidan mereka dengan kesyirikan Bagaimana dikatakan oleh Nah, al Hakim dalam firman Allah, Allah menceritakan tentang Luqman ketika menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Nah. Ya. Syirik Apabila orang itu juga mencampur imannya dengan kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan rasa aman dan dia berarti tidak mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan petunjuk menuju jalan surat mustaqim, dia akan dilemparkan ke dalam neraka kekal abadi. Nah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan mereka merekalah yang mendapatkan keamanan. Semakin sempurna iman tersebut, tauhid tersebut, semakin sempurna dia keamanan dan hidayah yang dia terima. Nah, dia akan terjauh dari rasa cemas dan takut yang dihinggapi oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki keimanan dan ketauhidan seperti dia. Nah, Yaumul Faza'il Akbar, hari kegoncangan yang dahsyat di mana manusia dikumpulkan oleh Allah, orang-orang yang beriman dengan iman yang kuat dan bersih. Nah, bersih dari hal-hal yang bisa merusak keimanan tersebut dan mengotorinya, itu betul-betul merasakan aman. Bahkan di dalam riwayat banyak, terutama mereka di antaranya yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumala dhilla illa dhilluh. Diberi naungan, ditempatkan dalam naungan di hari yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Nah, aman dia dari tuntutan-tuntutan. Kalau misalnya itu diartikan nanti sebagian ulama juga menyebutkan kezaliman ini cakup seluruhnya, ya, semakin sempurna bersih kezaliman dari dari imannya, ya, semakin hilang semakin jauh iman itu dari dari kotoran kezaliman, maka semakin besar semakin sempurna rasa aman aman dia dan ihtidak hidayah yang dia dapatkan dia tidak mendolimi, tidak berbuat zalim dalam hal ini melanggar hak Allah, tidak berbuat syirik, bersih dari syirik akbar dan aswar. Nah, kemudian dia bersih dari konsep eh, apa namanya hal-hal yang merusak tauhid tersebut, keimanan tersebut, tidak berbuat zalim, melanggar hak Allah terhadap dirinya dalam artian dia tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Kemudian dia tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain bersama dia. Kan selamat dia. Nah, dia tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menagih, tidak ada yang mengejar dalam urusan darah, harta, jiwa, kehormatan, selamat. Urusan dia dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Ya, walaupun mungkin dia banyak kekurangan, nah, tapi dia jadi senantiasa minta ampun kepada Allah bertobat, mungkin mudah. Sudah selesai urusan antara dia dan Allah. Nah, tidak lagi dan dia tidak berbuat syirik, aman. Nah, tapi kalau misalnya Selamat dia dari syirik akbar dan aswar. Selamat dia dari kemaksiatan kepada Allah, tapi dia mendolimi orang lain. Nah, tidak sempurna dia mendapatkan nah, keamanan. Walaupun dia aman, tidak akan kekal dalam neraka. Itu pasti. Itu pas, pasti. Nah, ini dalam riwayat sampai dikatakan para sahabat turun ayat ini, padahal mereka ahlul fasoha, Datang Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak berbuat balim mendolimi dirinya? Kenapa? Manusia itu baluman jahula. Manusia itu baluman jahula. Nah, siapa yang tidak yang kita tidak mendolimi dirinya? Berbuat durhaka, berbuat maksiat. Kita bukan manusia yang maksum. Nah. tapi Rasulullah menegur mengingatkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ayat ini bukan itu, tapi jadi mereka ini sebagaimana perkataan Luqman yang dalam firman Allah, "La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Tapi dijelaskan diuraikan oleh para ulama. Nah, termasuk juga walaupun itu di, yang disebutkan oleh Rasulullah demikian, tapi ini juga termasuk hati-hati dengan namanya kebaliman. Nah, yang kedua qala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika Siapa yang bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba Allah, dicipta dan diatur oleh Allah dan rasulnya, utusannya. Wa anna Isa abdallahi wa rasuluh bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya yang Allah letakkan pada Maryam, wa ruhun minhu dan ruh daripadanya. Wal jannata haqqun dan siapa yang bersaksi bahwa jannah itu hak pasti dan ada. Wan naru dan neraka itu pasti dan ada. Ada Allahul jannah Allah masukkan dia ala makana ala minal amal. Ya, atasnya ini apa yang ada pada dia dari amalan-amalannya sebagai apa apapun amalan dia. Ini ya. keutamaan tauhid. Betapa mudah mudahnya. Walahumma fi haditsi akbar. Juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah mengharamkan neraka menyentuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Demi mengharapkan wajah Allah. Apa syaratnya di sini? Dia mengucapkan la ilaha illallah itu mengharapkan wajah Allah. Bukan sekedar mengucapkan. Itu tuh dia keluarkan dari lubuk hatinya. Dia tahu maknanya, dia tahu konsekuensinya. Iya. Nah, dia ucapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh, sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Mengharapkan wajah Allah. Dia yang dia tahu berarti dia punya konsekuensi menggugurkan, membuang semua bentuk peribadatan, semua bentuk ketaatan, semua bentuk rasa cinta, khauf, raja dari apapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini tuntutannya. Berarti dia tidak akan bersandar kecuali kepada Allah. Dia tidak akan tawakal kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak ada bersandar kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bernazar kecuali untuk Allah. Dia tidak menyerahkan sembelihan kecuali hanya kepada Allah. Kalau Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Musa alaihi salam ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi Nabi Musa Nabi riwayat ini banyak. Katanya <clears throat> Nabi Musa berdoa, "Ya wahai Allah, ya Rabbku, ajari aku sesuatu yang aku dengan itu aku menyebut-nyebut namamu dan dengan dengan itu aku mengingatmu dan dengan itu aku berdoa kepadamu." Allah Allah berfirman, "Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah." Katakan ini, "Qala ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu syai kullu ibadika yaquluna hadza." Semua ibadah hamba-hambamu semua hamba-hambamu itu mengucapkan ini. Nah, ya Musa, kata Allah, wahai Musa, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Kalau semua yang langit yang tujuh dan semua yang memakmurkannya selain aku, wal aradina sab'a dan bumi-bumi yang tujuh fikifatin diletakkan dalam satu anak timbangan, wala ilaha illallah dalam timbang-timbang sikifatin dalam anak timbangan yang lain malat bihinna la ilaha illallah ini terangkat yang diberisi langit dan bumi ini ya sedangkan yang ini ya miring nah karena beratnya menunjukkan apa keutamaan nyala hati walid tirmidzi wa hasanah wa anas dan ini sahih Samiatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala, hadis Qudsi, dengan sanad yang hasan. Ya bina Adam, Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini luas. Dosa kita sebanyak itu. Subhanallah. Summa laqitani. Kemudian kamu bertemu denganku kata Allah la tusyriku bi dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan denganku sesuatu pun tidak menyamakan makhluk dengan Allah tidak menjadikan Allah tandingan bagi makhluknya atau menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah la ataituka bi qurabiha maghfiratan pasti aku datangkan untukmu ampunan sepenuh itu pula apa di sini syahidnya keutamaan tauhid betapa mudahnya Allah mengampuni tambah lagi hadis bitafah Hadis Bitafah. Yusahu birajulin min ummati. Dipanggil salah seorang dari umatku. Kata Rasulullah. Ala ru'usil khalaik. Di hadapan manusia. Seluruhnya. Minal awalin wal akhirin. Kemudian dia didekatkan kepada Allah. Masuk dalam hijab. Dibentangkan untuk dia 99 catatan amalan. Dia lihat ternyata dosa semua. Nah, setelah dia melihat dan yakin ini binasa, celaka ini sudah. Ini catatan semua nggak ada yang nggak ada yang lolos. Betul-betul seperti yang dikatakan oleh Allah tentang orang-orang kafir itu. La yu'nam ma li kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua ada di dalam catatan itu. 99 isinya salah, salah, salah semua. Dibentangkan sejauh mata memandang. Satu ring itu 500 lembar. Berapa beratnya? Nah, ukur sejauh mata memandang. Nah, itu catatan nanti dan itu di hari kiamat. Nah, isinya 99 itu salah dan dosa. Setelah dia yakin dia binasa, nah Allah bertanya, hal laka nah, yani minyak khair atau ini Allah mengatakan hal laka indaka hasanat? Nah, apa kamu merasa punya kebaikan? La ya Rabb. Putus asa. Karena 99 itu dosa semua kalaupun ada apa artinya dengan mungkin satu kebaikan dia. Ternyata Allah menyatakan kamu tidak dizalimi. Nah, laka indana hasanat. Ya. Engkau punya kebaikan di sisi kah? Di sisi kami kata Allah sama Kemudian Allah keluarkan bitaqah. Kaget, bitaqah apa ini? Isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, apa gunanya di tokoh ini dibandingkan 99 catatan amalan itu yang satu saja mungkin sudah berat tapi di tokoh ini diletakkan dalam satu timbangan 99 catatan ini diletakkan timbangan lain di sini terangkat 99 catatan ini anjlok satu kertas kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seperti apa imannya seperti apa dia mengucapkan la ilaha illallah ini sehingga bisa lebih berat dan lolos dari kejaran hukum Allah Subhanahu wa taala, dari tuntutan hukum Allah, hukuman Allah. Nah, selamat dia di 99 itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kalimat ini. Kembali kepada hadis Isbal. Ya. Tentu nggak ada lain dia mengucapkannya ia betagi bidzalika wajah Allah. Dia pasti mengucapkannya karena mengharapkan wajah Allah. Sehingga mudah Allah mengampuni dia mudah Allah memaafkan 99 kesalahan tersebut. Dalam keadaan orang mungkin melihat sudah dia sudah pucat masih takut luar biasa. Tapi ternyata dia selah, selamat. Nah, ini diantara fadilah keutamaan-keutamaan tauhid. Adan dulu lah. Sebelum kita baca keterangan Syekh Sa'di. Fadal Adan. Bab fadlut tauhid wa ma min lama dzakara fi tarjumati sabiqah setelah beliau menerangkan pada bab yang lalu wujub tauhid wajibnya bertauhid kemudian beliau rahimahullah juga menerangkan tentang pembagian tauhid ada tauhid asma wa sifat ada tauhid rububiyah ada tauhid uluhiyah wa annahu fardh wa annahu al-fardul a'zam ala jami'il abid bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling agung, kewajiban yang paling utama yang harus dijalankan oleh seluruh hamba, seluruh manusia. Nah, setelah itu, zakarahuna fadlahu. Beliau menyebutkan di sini keutamaan tauhid tersebut. huwa yaitu atharul hamidah, pengaruhnya, buahnya yang baik yang terpuji, wanataiju wa nataijuhul jamilah hasil-hasilnya yang indah wa syai'un minal asya'i lahu minal atharil hasana wal fadail mutanawwi'an mithlu tauhid tidak ada sesuatu pun di antara hal-hal apapun yang memiliki asar yang baik yang memiliki keutamaan-keutamaan yang beragam semisal tauhid ini kita sudah dapatkan sebagian hadis itu nah Allah menghalangi seseorang dari neraka. Kemudian Allah maafkan dia walaupun dia membawa dosa sepenuh sepenuh bumi. Nah, aman ya mendapatkan keamanan, jaminan keamanan di dunia dan di akhirat, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhir dan di akhirat. Itu diantaranya. Qala rahimahullah fa inna khairat dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya kebaikan dunia dan akhirat yang dirasakan oleh seseorang itu sesungguhnya min samaratil hadat tauhid wa fadail. Itu merupakan bagian yakni buah dari tauhid ini dan merupakan sebagian dari keutamaan-keutamaan tauhid. Nah, kebaikan dunia dan akhirat jangan bayangkan ya sehat terus apalagi kaya terus nah, tertawa terus ya kalau seperti ini ah, berarti orang-orang kafir nah lebih senang, lebih sudah mendapatkan buah tauhid. Ya. Yeah. Hasya wa Nah, tidak akan tidak akan mungkin. Ya. Nah, Nah, yang dimaksud di sini kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu jelas di antaranya nikmatnya dia merasakan lezatnya ketaatan. Nah, hayatan toyibah ini maksud itu bukan sekedar dia apa namanya bisa makan minum berkembang biak dengan mudah, Nah, ya. Tapi dia merasakan puasnya lezatnya dia dengan semua itu tidak mengganggu dia taat kepada kepada Allah. Faqaulul muallif rahimahullah. Nah, kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah dalam ayat bab ini, "Wa ma yukaffiru minad dunub" dan hal-hal yang menghapus dosa min babi afil khas alal an. Itu termasuk mengatofkan, menyambung atau menghubungkan yang khas kepada yang umum. Mana yang umumnya? Fadlu tauhid. Itu umum. Mana yang khasnya ini? Ini termasuk diantara yang nah, yang khususnya. Nah, dia diatofkan, disambungkan, dihubungkan kepada yang lebih umum. Fa inna maghfiratad dzunubi wa takfirat dzunub. Karena ampunan dan penghapusan dosa min ba'di fadailihi. Itu adalah sebahagian dari keutamaan tauhid wa asarihi dan sebagian dari pengaruh dari tauhid bekas akibat dari tauhid kama dzakara syawahid dari kasih terjemah sebagaimana beliau sebutkan syawahidnya dalam bab atau matan ayat 6 surat al-an'am nah ya surat al-an'am kemudian hadis ubadah hadis itban ya kemudian hadis Anas hadis Qudsi Tadi tambah lagi apa? Hadis bitoh, hadis bitoh dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Itu termasuk. Nah, yang menunjukkan bahwa ampunan dosa dan terhapusnya dosa itu itu bagian dari kesempurnaan keutamaan tau tauhid. Semakin bersih tauhidnya, kuat tauhidnya, semakin mudah dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam kesalahan berulang bahkan berputar dengan kesalahan tersebut. Orang yang dimasukkan dalam jannah oleh Allah itu bukan orang yang maksum semua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard lil muttaqin. Iya. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Nabi dan Rasul jelas. Nah, mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muslimin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan mudah ataupun dalam keadaan sulit, mampu untuk menahan marah dan suka memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang berikutnya, Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Mereka jatuh ke dalam perbuatan keji. Berarti apa? Surga yang tadi disediakan untuk orang yang bertakwa itu bukan untuk orang-orang yang maksum saja, bukan untuk para anbiya dan rasul saja. Bahkan orang-orang yang mereka jatuh dalam perbuatan keji, membalimi dirinya, zakarullah fastaghfiru lidunubihim. Mereka ingat langsung ingat kepada Allah dan mereka minta ampun kepada Allah. Wa may illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum Tetapi mereka tidak terus-menerus dalam kesalahan dan dosa dalam keadaan mereka tahu itu yang mendapatkan ampunan. Itu yang disediakan untuk mereka surga. Nah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah kalau ada tauhid di dalam di dalam hati. Nah. Ini orang-orang yang bertakwa orang yang senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya, melangkah, berbuat, berucap. Nah, ini dia akan hati-hati. Dia akan memandang orang lain lebih baik daripada dirinya. Nah, dia akan mengukur kalau misalnya dia melihat celah pada orang lain, salah orang lain, dia hukumi dirinya lebih jelek daripada orang tersebut. Saya lebih jelek lagi, saya lebih buruk lagi, saya lakukan ini dalam keadaan saya sudah tahu. Dia tentu belum tentu tahu. Dia belum tentu sengaja. Belum tentu dia karena ingat. Mungkin karena dia lupa. Mungkin karena dia nah. Nah, orang yang bertakwa dia tidak akan suka merta gampang untuk me, nah, menilai orang akhirnya kemudian apa vonis kemudian ini ya nah, berikan dia memberikan istimewa. nah, karena dia juga mengukur dirinya Qala wa min fadailihi. Nah, di antara keutamaan tauhid itu annahu sababul a'zam li tafriji kurbatid dunya wal akhirah wa daf'i uqubatihima. Dan bahwa sebab al-a'zam sebab tauhid itu adalah sebab yang paling agung, yang paling utama untuk datangnya tafriju kurubat, jalan keluar dari segala macam bentuk bencana, petaka, kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan daf'i uqubatihima dan untuk menghilangkan atau menepis, menghalau, menolak hukuman dunia dan dan akhirat. Nah, nah dengan dia bertauhid beriman kepada Allah, nah, akan dihindarkan. Allah menyebutkan menjanji bahwa pembelaan dari Allah dan penyelamatan dari Allah Inna suru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad. Allah menyelamatkan, Allah membela, menolong. Nah, bentuk pertolongan itu kan banyak. Nah, bukan hanya dia diselamatkan dari bencana sebagaimana dialami oleh para sahabat bersama Rasulullah. Kesulitan-kesulitan mereka hadapi bahkan per individu pun. Nah, kesulitan yang dihadapi mereka itu terurai lebih, lebih mudah. Nah, sulitnya rezeki itu dengan mereka bertakwa kepada Allah datang tanpa mereka harus memberatkan diri. Wa min ajalli fawaidihi di antara faedahnya yang paling agung, paling mulia, annahu yamna al-khuluda finnar, mencegah pemiliknya kekal di neraka. Ini orang yang bertauhid itu tidak akan mungkin kekal di dalam neraka. Nah, walaupun mungkin tinggal kerlap-kerlip lah atau mungkin ada cahaya tauhid dalam hatinya, iman dalam hatinya, itu pun masih menyelamatkan dia. Yang membuat iri orang-orang kafir ya di dalam neraka seperti salah satu penafsiran di kalangan ulama dari Imam Tabrani atau yang lainnya ketika menerangkan tentang tafsir dalam surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ya, sering orang-orang kafir itu sangat ingin duhai kiranya seandainya mereka itu juga muslim kata sebagian ulama Imam Tabrani yang lainnya mereka melihat mulanya mereka melecehkan ketika orang-orang mukmin yang bermaksiat tidak tercuci tidak bersih dosanya di dunia itu dilemparkan ke dalam neraka mereka mengejek ternyata ngapain kamu beriman ngapain kamu jadi muslim kalau ternyata masuk neraka seperti kami tapi kemudian Allah selamatkan mereka itulah pernyataan mereka rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin menyesal Seandainya saya dulu jadi orang Islam, tentu tidak akan kekal dalam neraka. Qala idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habbati khardalin. Kalau ada di dalam hati itu tauhid walaupun lebih ringan dari mithqalu habbati khardal, lebih ringan dari biji sah, dari biji sawi. Walaupun dia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. itu sudah menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Qala wa annahu, ini faedah berikutnya, wa annahu idza kamula fil qalbi yamna dukulan nar bil kulliyah. Kalau sempurna di dalam hati, betul-betul dia menghalangi pemiliknya masuk ke dalam neraka secara total. Masuk pun tidak dalam artian maksudnya tidak itu dia tidak akan tersentuh dibakar oleh api neraka bahkan mungkin dia melewati sirat secepat kilat. Nah, secepat kilat. Ada yang mungkin seperti buruk, ada mungkin sekejap mata. Nah, ini kalau sempurna. Bagaimana kita menyempurnakannya? Bersihkan dari syirik akbar, syirik asghar, dan bid'ah. Bersihkan pula dari maaf, Dari semua semua dosa. Yang ini merupakan dosa maksiat dan kemudian apa namanya kebidahan itu itu adalah hal-hal yang mengotori dan merusak tauhid di dalam hati. Ini dulu Semoga ini bermanfaat. Ya. Nah ini faedahnya yang luar luar biasa. Nah, alangkah ruginya kalau kita tidak pernah mempelajari tauhid dan kenal tauhid itu apa dan tidak kenal tauhid ini bahaya syirik. Hmm, ya. Tidak kenal pula syirik itu apa sehingga nah terjerumus Nah, dan saat yang saat-saat seperti inilah di mana zaman seperti yang diberitakan oleh Rasulullah ayat yang lain nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada manusia satu masa melainkan yang setelahnya itu lebih buruk. Nah, maka apa yang akan menyelamatkan kita, menolong kita? Kedekatan kepada Allah. Dengan apa kita dekat kepada Allah? Dengan tauhid. Keikhlasan, ya, kejujuran kita beriman kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita persiapkan dan selalu kita nah kalau dia betul-betul sampai pada tingkatan atqan nas betul-betul bertakwa itu sampai itu kata mereka para ulama Al Hasan Al Basri diantaranya hatta yang mubah pun dia akan tahan tangannya hatta itu mubah karena khawatir nanti kalau ini nah kebiasaan mubah mubah mubah jatuh kepada perkara yang subhan ini kalau sudah betul-betul sempurna tapi faman nahnu siapa kita ya kedangkalan ilmu, kedangkalan enam pemahaman dan lemahnya iman kita membuat kita selalu tapi nah ya inna yadhamal ajr ma yadhamil bala nah, besarnya pahala itu seiring dengan besarnya coba cobaan ujian maka berusaha ya Allah pun juga sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan Allah juga sudah mengatakan fattaqullaha mastata'tum Bertakwalah kamu semampu kamu. Takwalah kepada Allah haqqa qatih. Ya, sekuat-kuatnya dengan sebenar-benar takwa sekuat-kuatnya. Ya, sampai betul-betul ya terasa betul bahwa kita tutus akan akan menjadi betul bermunajat dengan Allah mendengar Allah mengatakan naam ketika kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Hamidani abdi Atau seperti yang dirasakan oleh para sahabat Setiap kali kita membaca yang seperti ini Betul-betul terpampang di hadapan kita Surga dan neraka ya. Wallahu a'lam Bisawab namun bermanfaat Subhanakallah wa bihamdik wa Masya Allah Islam namanya ditanya Ini kenapa nggak nggak nggak menolak nggak anu, namanya menghindari ya kok juga azan ya. Kembali balik. Jadi kalau misalnya mau muadzin azan sebelum waktu sholat, kemudian sholat ditegakkan sebelum waktunya, ya, dia kalau memang dia hatinya di apa ditunjuk, nah pertama mungkin dia jahil dan atau juga dia tidak amanah. Nah, imamnya juga mungkin juga imam yang tidak amanah, artinya belum lagi waktunya kok nyuruh adan. Ya. Nah, kalau memang tapi kalau memang sudah di hatinya belum waktunya kemudian muadzinnya yang ditunjuk dia paham waktu belum masuk tapi dipaksa oleh nah dipaksa nah, yang nanggung dia dosanya yang memaksa tapi dia juga harus berusaha untuk betul-betul nah dalam keadaan memang melakukannya adan juga betul-betul terpaksa. Padahal kalau misalnya dia bisa mengelak, bisa menghindar, tapi kemudian karena misalnya mungkin enggak ancaman yang enggak berat atau di adan juga ya sama saja. Ya, amin ya. Nah, nah berapa hari kami yang amati majlis sekitar pondok adan dan iqamat zuhur ya, sebelum matahari tergelincir dan pondok ikut-ikutan. Hati-hatilah. Ya, perhatikan juga. Nah, waktu namanya matahari tergelincir antum lihat tegakkan bayang. Antum lihat sedikit saja di saja itu sudah lebih. Nah, arahkan kemana matahari berjalan? Dari timur ke barat. Miringnya kemana? Kalau misalnya dari sana antum arahkan. Antum lihat. ya Matahari sudah nah, bayangan sudah muncul satu jari atau belum? Dari tempat yang ah, garis lurus arah matahari, nah berjalan. Kalau misalnya dari sana, antum lihat di sana apa? Matahari terbenam di sebelah sana, antum lihat sejengkal ataupun atas jatuh dua jari atau satu jari sudah keluar bayangan hitam, itu sudah tergelincir namanya. Ya, kalau anda lihat pakai playstore yang di apa di kalender, nah di kalau yang di Jepang yang mungkin kalender abadi itu ada kadang-kadang diberikan waktu lebih dua menit. Nah, ya waktu yang di kalendernya itu sendiri itu sudah kalau apa anak mati lumayan dekat sih. Apalagi kalau dengan tambahan dua menit itu. Karena kemarin sudah mau direncanakan mau belikan jadwal abadi. Ya. Nah, anak patokan anak benar, Nah, selama ini itu. Sering kalau misalnya apa namanya ragu belum dengar adan, nah lihat di Playstore masih misalnya 11 berapa tadi 37 misalnya 37. Karena lihat keluar bayangan belum nampak. Tunggu dua menit. 11.39. Nampak sedikit. Tapi belum adan, belum berani. Walaupun itu sudah masuk sebetulnya. Tapi ketika mendengar adan dari sayup-sayup terdengar. Nah langsung sholat sunnah. Langsung sholat sunnah. Karena sudah masuk. Memang kepingin ya, ada dengar waktu betul-betul pas dengan adan. Dengan adan. Walaupun nanti anak sendiri juga bisa adan di rumah itu. Mungkin juga waktu masuk ya nah ini seperti itu nah, antum lihat apa namanya antum bandingkan nanti antum lihat kalau di tempat kita dekat sini masjid Siti Aminah itu ada antum perhatikan ada tambahan lebihkan dua menit nah, itu hampir hampir apa mendekati pas lah antum lihat bandingkan dengan matahari nah, kalau mati hadir di sana enak malah lurus kan kita bisa lihat nah, tapi yang jelas itu makanya dikatakan diluk eh, kasih apa mithlu syirat. Eh, syirat di situ bayangan kecil yang keluar dari dinding. Nah, itu sudah menunjukkan matahari sudah sana barat. Paham ya? Hmm, itu dicoba. Nah, yang itu apa? Ya memang sebagian masjid ya itu makanya kadang-kadang mereka tidak paham. Ya, sana sudah ada, ya, ikut juga. Nah, ya, kita jangan ikut-ikutan. Makanya anak bilang apa namanya ya kalau misalnya punya apa latihan lihat nah, waktu-waktu nah, sholat itu seperti apa jadi nah, sepanjang bayang bayang apa benda sama ukurannya pak dengan bayangannya kapan ya nah, nah latih mereka yang para muadzin ini harus di kalau tidak mau dipaksa untuk mengetahui itu karena mereka nanggung dosa orang banyak kalau dia azan seenaknya belum masuk dah azan dia orang ngira Padahal ternyata belum. Apalagi kalau misalnya ada langsung komat, ya. sholat belum waktunya. Balak kan, ujian, petaka di mana ini, gawat dia. Makanya, nah, para musyrik atau para yang mas'ul, nah, tekankan buat mereka yang jadi muadzin untuk tahu. Ya, dan imam pun juga kita harus tahu apa nih imam misalnya apa namanya jangan nunggu muadzin karena muadzinnya ada urusan lain. Imam yang ditunjuk imam hari itu atau imam apa Nah, dia lihat waktu sudah masuk. Nah, kok belum azan? Suruh azan. Ya. Azan. Nah, kalau tapi kalau muadzin itu mestinya dia lebih tahu. Dia punya ilmu dia kapan dia azan. Ya. Nah, waktu maghrib misalnya nampak syafaat matahari sudah terbenam. Azan. Walaupun mungkin yang lain belum. Nah, ya. Nah, <clears throat> kemudian subuh juga begitu. Nah, ya harus pandai waktu waktu subuh itu juga kadang-kadang ya ini apa namanya kalau tidak terbiasa sana terang terus ini ini sudah subuh atau belum nah, kalau misalnya gelap itu enak memang kita lihat ke ufuk timur itu putih sudah mulai nampak melintang ya bukan membujur nah itu lebih mudah nah ini jazakallah pemberinya jazakallah khairan tampil tambihnya. Nah ini buat para muazin. Nah, bantu-bantu saling apa ta'awun. Artinya mungkin yang punya Play Store ataupun dia punya jadwal waktu sholat ya. Kemudian dia mungkin cocokkan dengan apa kalau memang apa dia berada pas di masjid nah, ingatkan muadzin untuk Dan yang biasa adan jangan apa ya? Jangan ogah-ogahan Nah, ya, entah entah mungkin amiknya bukan bukan santri, bukan ustad, ogah-ogahan disuruh agar nggak mau. Alhamdulillah bukan orang Medan di sini. Orang seperti berjalan seperti itu kan. Nah, kalau di sana gampang orang di, di kan itu. Mana? Ya itu udah tahu dia. Awal <laughs> marah. Sepele kali ini. Itu merendahkan itu. Akan disuruh baik. Nah. Kalau nggak kalau kalau di nggak nggak disuruh baik ya nggak masalah. Ini disuruh baik, disuruh anu, malah ingatlah orang menantang melanggar nggak mau disuruh itu itu kan dari dari situ dari sombongan. Apalagi disuruh baik. Nah, ini dipandang kamu siapa kok nyuruh-nyuruh. Hati-hati. Wah sebesar biji zarah kesombongan itu tidak membuat orang masuk surga. Niatnya hati-hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah Insyaallah besok dilanjut.